Sekarang kita memasuki permasalahan yang ke-111. Yang mana permasalahan yang ke-111 ini mengenai bahwasanya termasuk perilaku atau perbuatan atau permasalahan jahiliyah adalah beriman terhadap al-jibti wa taghut. Al-jibti disebutkan para ulama penafsirannya adalah setan atau sihir. Taghut adalah apa? adalah orang yang melampaui batasan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam, atau dengan makna yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih yaitu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'. Seluruh perkara yang bisa membuat seorang hamba melampaui batas, baik sesuatu yang diikuti ataupun yang disembah ataupun yang ditaati. Naam. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih, al-mas'alatul hadiyata asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-11, eh permasalahan yang ke-111. Al-imanu bil jibti wa taghut. Ya, yaitu beriman terhadap al-jibti wa taghut. Sebagaimana kita akan lewati nanti penafsirannya. Ya, masuk perilaku jahiliyah mereka beriman eh, terhadap jibti wa taghut. Qala syarih asabahullah, qala ta'ala Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Naam. Alam tara tidakkah engkau melihat memperhatikan kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka naam Alkitab, bagian dari daripada Alkitab. Eh, mereka yu'minuna bil jibti bil jibti wat taghut. Mereka beriman terhadap al jibti wat taghut. Wal jibtu qila huwa sihr wa qila syaitan. Jibtu, nah, jibt itu adalah ada yang mengatakan itu adalah sihir. Ada juga yang mengatakan setan. Jadi mereka lebih beriman, lebih percaya terhadap nam sihir dan juga setan. Wa taghut man Orang yang melampaui batasan Naam atau orang yang melampaui batasan apa? Orang yang melampaui naam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang naam barakallahu fikum melampaui batasan atau ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum. Jadi ma'at taghut Nah, yang terbaik adalah sebagaimana sebutkan para ulama, definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih. Ya, kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'. Ya, setiap yang membuat seorang hamba melampaui batas baik sesuatu yang ma'bud na barakallahu fikum yang disembah ataupun matsbu' yang diikuti ataupun muta' yang ditaati. Naam, itu pun dengan tambahan kalau seandainya mereka ridha. Dalam artian ditaati selain Allah Subhanahu wa taala, disembah selain Allah Subhanahu wa taala, diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ridha nah itulah dikatakan tauhid. Nah, Allah musta'an. Kemudian juga ada penafsiran yang lain. Tauhid adalah kullu ma ubida min dunillah. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid. Nah, Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah wa sababu nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini anal yahud alladziina kanu bil Madinah lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah bahwasanya orang-orang Yahud yang dahulu mereka di Madinah ya, penduduk Madinah karena orang Yahud yang ada di Madinah ya, terdiri dari tiga kabilah atau marga yang besar yaitu kabilah Banu Qainuqa kemudian Banu Nadir, sama Banu Quraidah itu semuanya kabilah nah barakallahu fikum kabilah atau marga orang-orang Yahud yang ada di Madinah na'am Adapun orang-orang Ansar yang menyambut Rasulullah ya, menyambut hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah dari dari dua kabilah yang besar yaitu Aus dan Khazraj. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa 'aqada ma'ahumul mu'ahadah 'ala alla yuqatilul muslimin. Waktu itu barakallahu fikum Rasulullah melakukan perjanjian bersama mereka agar mereka tidak memerangi kaum muslimin. Wa an yudafi'u 'anil Madinah man qasadaha. Dan berjanjian bahwasanya agar mereka membela na barakallahu fikum eh, penduduk Madinah atau membela Madinah dari orang yang ingin merusak Madinah. Wa a'tau al-ahda 'ala dzalik dan mereka pun memberikan perjanjian tersebut. Falamma dhaqu bin nabi wa babi ashabih dhar'an. Kemudian ketika mereka merasa sempit dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, Warau an al-islam yang tasir wayanmu dan ketika mereka melihat bahwasanya di Madinah agama Islam semakin tertolong dan tumbuh dhahaba sadatuhum ila quraisy di makkah yastanjiduna bihim 'ala rasul sallallahu alaihi wasallam Allah musta'an akhirnya pembesar mereka pembesar orang Yahud nah mereka pergi ke orang-orang kufar Quraisy yang ada di Mekah meminta bantuan eh, meminta bantuan kepada mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuriduna minhum an yadhhabu ma'ahum liqitalin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mereka menginginkan eh, dari orang kufar Quraisy yang ada di Mekah agar mereka pergi bersama mereka yaitu orang Yahud yang ada di Madinah untuk merangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allahu musta'an fa alhamallahu Quraisyan an yas'alu haula Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Naam barakallahu fikum Quraisy. agar mereka bertanya atau mereka menanyai mereka. Wa lahum kemudian orang Quraisy pun bertanya kepada mereka, "Antum ahlu kitab?" Kalian itu ahlu kitab, maksud orang Yahud termasuk ahlu kitab. Fa ayyuna 'alal haq? Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam am nahnu? ditanyakan, siapa di antara kita yang di atas kebenaran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah kita? Qalu mereka mengatakan, "Mada antum alaih?" Apa pendapat kalian? Apa menurut kalian? Apa yang ada di benak kalian? Qalu nahnu nukrimu dhaif wa nasilul arham wa naskil wakada wa kadza wa wa amma Muhammad fa innahu sabba alihatana wa abadinana wa khalafa dina ajdadih wa qata arhamana wa wa wa. Naam. Artinya kemudian apa orang-orang kufar Quraisy pun mengatakan apa? Atau istilahnya apa? Istilahnya ketika ditanya seperti itu, siapa yang di atas kebenaran, Nabi Muhammad ataukah kita? Kalau mereka mengatakan, "Mada antum alaih?" Nah, "Mada antum alaih?" Bagaimana kalau menurut kalian? Nah, kalau mereka pun menjawab, "Nahnu nukrimudz dhaif." Kami adalah orang-orang yang memuliakan tamu. Wa nasul arham, orang yang suka menyambut silaturahmi. Wa naskil haji dan orang yang suka memberikan minum orang jemaah haji atau yang suka memberikan minum jamaah haji. Wa kada wa kada dan kami seperti ini seperti ini. Wa amma Muhammad, perhatikan ini. Dan ada pun Muhammad fa inna sabba alihati alihatana bahwasanya Muhammad itu mencaci maki sesembahan kami, wa abadinana dan juga mencatat agama kami, wa khalafa din ajdadih dan juga menyelisih nam terhadap agama nam ajdadih kakek-kakeknya, wa qata arhamana wa wa wa dan juga apa? Dan juga nah memutus hubungan satu rahmi dengan kami dan seperti ini dan seperti ini. Faqalu lahum akhirnya mereka pun berkata kepada mereka antum alal haq. Ya, antum alal haq wa Muhammad alal batil. Perhatikan ini. Ya, konfirminya dalam artian nambar kalau fikum kesepakatannya orang Yahud dengan orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka menilai berarti kalian yang di atas kebenaran. Nabi Muhammad di atas kebatilan. Muhammad ala batil katanya. Wahum ya'lamuna anna Muhammad al haq. Padahal dalam keadaan mereka itu mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu di atas al-haq, di atas kebenaran. Eh? Wa huwa Rasulullah wa anna haula'i abadatul asnam wa authan. Eh? bahwasanya orang Yahudi tahu sebenar-benarnya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah yang di atas al-haq. Eh? dan beliau adalah utusan Allah dan bahwasanya mereka adalah para penyembah berhala, penyembah patung. Faqala fihim Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengenai mereka, Alam taro ilal ladhina utu nasibam minal kitab. Nah, alam taro ilal ladhina utu nasibam minal kitab. Ya. Tidak akan kau melihat dan perhatikan kepada orang-orang yang telah diberikan bagian kepada mereka sebuah kitab, itu orang Yahud, yu'minuna bil jibti wat Justru mereka percaya ya, terhadap jibti wat sihir setan dan taghut, itu yang Nam yang diberi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun dan mereka mengatakan lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Jadi orang Yahud mengatakan kepada orang kufar, orang kafir, ya, orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu orang kafir Quraisy atau orang kafir, mereka lebih apa? Lebih lurus jalannya dibanding orang-orang yang beriman. Allah musta'an. Walahidu kaifa annallaha qala yu'minuna bil taghut. Sekarang perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini dalam ayat yu'minuna bil jibti wat taghut. Orang Yahud mereka beriman terhadap jibti wa taghut. Ma'a anna al-amra muwafaqatan fi dhahir faqat. Bersamaan bahwasanya perkaranya itu sekadar mencocoki secara dohir saja. Wasammahu imanan Allah taala menamakan itu adalah keimanan. Fadalla ala anna al-muwafaqah lil kuffar ala ma hum alayhi min ghairi ikrahin imanun bima hum alayhi walau lam ya'taqid bi qalbih. Ini menunjukkan bahwasannya mencocoki orang kufar ya, dengan perbuatan apa yang mereka berada di atasnya tanpa ada paksaan ini merupakan keimanan, kepercayaan dia terhadap apa yang ada di Na'am barakallahu fikum terhadap apa yang ada eh, ada pada orang kafir berupa keyakinan. Walau lam ya'taqid bi walaupun orang tersebut Nah, barakallahu fi tidak, tidak meyakini dengan hatinya, tapi dia mengikrarkan, membenarkan, eh, mengimani, mempercayai. Nah, barakallahu fikum ajaran-ajaran yang ada pada orang kafir walaupun dia dalam keadaan apa tidak meyakini dengan hatinya, maka itu pun dikatakan mereka telah mengimani. Wa hunaka unasun al'an yaqulun di sana sekarang ada orang yang mengatakan innal insana la yakfur walau qala al-kufra hatta ya'taqidahu biqalbihi Bahwasanya manusia itu enggak dikafirkan, enggak kafir dia, walaupun dia mengucapkan ucapan kekufuran, bahkan walaupun dia meyakini dengan hatinya. Falau qala kalamal kufri min ghairi ikrah, kalau seandainya ada orang yang mengucap, mengucapkan atau mengatakan ucapan kekufuran tanpa ada paksaan, wa fa'ala af'al kuffar dan mengerjakan perbuatan-perbuatan orang kufar, wa sabballahu wa rasulah dan mencaci maki, menghina, mengejek Allah dan rasulnya, wa fa'ala ma fa'al dan mengerjakan apa yang dia kerjakan, fa innahu la yukaffar 'inda haula maka sesungguhnya orang tersebut tidak dikafirkan menurut mereka hatta yu'lama ma fi qalbih hingga diketahui apa yang ada dalam hatinya bayangkan ini Allah musta'an wa hadza madhhabu ghulatil murji'ah dan inilah pendapatnya na'am barakallahu fikum kelompok murji'ah yang ekstrim nasallallahu al-afiyah wassalamah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala na'am keselamatan serta na'am barakallahu fikum na'am kebebasan daripada syubhat yang ada pada mereka. Karena orang-orang Murji'ah, nah mereka meyakini bahwasanya amalan bukan termasuk bagian daripada keimanan sehingga walaupun dia istilahnya meyakini dengan hatinya ataupun mengucapkan dengan ucapan lisan saja walaupun hatinya tidak meyakini, mengatakan imannya sempurna. Nama Allah musta'an. mustan nah, kata beliau وَهَذَا مَدْهَبُ غُلَةِ ghulatil Dan ini adalah pendapat Murji'ah yang ekstrim. Nasallallahu taala al-afiyah salamah. Naam. Fallahu wasafa haula'i bi annahum yu'minuna bil jibti wa taghut. Maka Allah Subhanahu wa taala mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap jibti wa taghut. Ma'anna ma hasala minhum huwa muwafaqatan fi dhahir. Persamaan bahwasanya apa yang terjadi pada atau yang muncul atau terjadi dari mereka itu mencocoki pada sisi zahirnya saja. Wahum fi qulubihim ya'taqiduna annahum khati'un. Ya, orang Yahud meyakini bahwasanya dalam hati mereka mereka meyakini bahwasanya mereka itu orang kafir Quraisy itu keliru gitu loh. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alal Dan mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu yang di atas kebenaran. Lakin hamalahumul kibru. Lakin hamalahum na'am al-kibr wal hasad wa adawatur rasul an yuwafiquhum fi dhahir wa kafarahumullahu bidzalik. Akan tetapi barakallahu fikum yang membawa mereka untuk menolak dan juga justru mereka mengimani al-jibr tagut adalah kesombongan dan juga sikap hasadnya mereka dan juga sifat permusuhan mereka terhadap Rasul SAW. alaihi wasallam an yuwafiquhum fi dhahir yaitu nah untuk apa mereka justru malah mencocoki atau setuju atau cocok eh, bersama orang kafir secara zahirnya wa kafarahumullahu bidzalik dan Allah taala pun akhirnya mengkafirkan mereka dengan sebab perbuatan tersebut wa hadhihi daqiqatun 'azimatun min masail takfir dan ini adalah permasalahan yang sangat enam besar daripada permasalahan-permasalahan takfir, pengkafiran. Nah, dalam artian permasalahan yang sangat daging itu permasalahan yang sangat lembut dan juga permasalahan yang sangat rumit. Nah, permasalahan yang sangat besar untuk masalah pengkafiran ini. Wa fiha raddun ala man yaqul. Di dalamnya dalam ayat tersebut juga ada bantahan terhadap orang yang mengatakan la yakfur insan mahma qal. Bahwasanya manusia itu enggak dikafirkan. Ya, tidak akan kafir walaupun apa saja yang dia ucapkan. Allah musta'an. Wa mahma fa'al dan apapun yang dia perbuat, eh, apa saja yang dia perbuat, yang dia ucapkan enggak sampai mengkafirkan manusia. Wa mahma ata minal kufri bahkan kapanpun atau apa saja yang dia datangkan berupa kekufuran, walau sabballaha wa rasulah, walaupun bahkan dia mencaci maki Allah dan rasulnya, ini enggak dikafirkan. Sampai kapan katanya hatta ya'lama annahu fi qalbihi yuwafiqu ala hadzal syai' hingga diketahui bahwasanya di dalam hatinya itu mencocoki terhadap sesuatu yang dia ucapkan oleh yang dia yang dia lakukan tadi. Nasrullah al-afiyah min hadzal talal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan daripada kesesatan ini. Allah musta'an. Jadi orang Yahud, nah barakallahu fikum mereka terkenal ya mengetahui kebenaran tapi mereka sendiri apa? Nah, tidak mau nah mengamalkannya karena mereka punya ilmu tidak mau beramal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang-orang Yahud. Nah, barakallahu fikum murka terhadap orang Yahud karena mereka alimu walam ya'malu. Mereka berilmu tapi mereka tidak tidak beramal. Allah musta'anam. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian sudah sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alamin.